واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini malam Sabtu 22 Rajab 1437 Hijriah kita duduk bersama di dalam Masjid Al-Ikhlas di Denpasar Bali ini untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.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 Sebelum kita ingin bahas tema ini, maksud dari tema ini adalah tauhid yang akan menjadi penentu seseorang nanti di hari kiamat. Penentu apa? Penentu nasib dia. Apakah dia sebagai penghuni neraka atau sebagai penghuni surga? Maka tauhidlah yang menentukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan tauhid penentumu kelak, maka kita ingin membahas apa makna tauhid. Yang kedua, kenapa harus berbicara tentang kelak. Yang ketiga, ada apa di hari kelak? Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas insya Allah taala. Kalau kita perhatikan kata tauhid diambilkan dari bahasa Arab yaitu wahada yuwahidu tauhidan artinya menjadikan sesuatu satu menjadikan sesuatu itu satu secara bahasa tauhid kebalikan dari asyafa' yaitu ganda double dia kebalikan dari dua tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu-satunya ini secara bahasa adapun secara istilah syar'i maka kita ambil salah satu perkataan para ulama tentang makna tauhid. Di antaranya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Disebutkan di dalam kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Beliau mengatakan ay mutawahhidun munfaridun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi falaysa lahu syarikun في ذاته لا سمي له ولا كفء ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره artinya maksud dari tauhid secara istilah syar'i adalah yaitu menjadikan Allah satu-satunya di dalam zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifatnya dan perbuatannya maka Allah tidak memiliki sekutu di dalam zatnya tidak ada yang sama dengan Allah tidak ada yang setara dengan Allah tidak ada yang semisal dengan Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mencipta, mengatur selain Allah. Ini baru koma. Fa'idha kana kadhalik fahuwa al la'an yu'laha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah. Kalau seandainya Allahnya seperti itu, maka dialah Allah yang paling berhak untuk diibadahi, untuk dijadikan sembahan dan diibadahi dengan seluruh macam ibadah. Wala yushraku bihi ahadun fi khalqih. Dan tidak ada yang menyekutui Allah seorang pun dari makhluknya. Inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid semacam inilah yang menentukan, menyelamatkan seseorang di hari kelak. Apa maksud hari kelak? hari kiamat. Ingat, tiga kajian ini punya tiga poin tadi. Yang pertama tugas saya harus menjelaskan apa itu tauhid. Yang kedua tugas saya harus menjelaskan kenapa harus berbicara hari kelak. Yang ketiga apa pentingnya atau apa yang akan terjadi nanti di hari kelak. Ya. Dan berbicara tentang tauhid lebih utama dibandingkan berbicara tentang fikih, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, haji lebih utama dibandingkan berbicara tentang bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah lebih utama. Karena semua yang kita sebutkan tadi dari mulai pilar-pilar Islam Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, keluarga sakinah, mawaddah, berbakti orang tua, tidak akan bermanfaat tanpa tauhid. Makanya ingat tiga poin yang saya akan pelajari malam ini. Yang pertama apa itu tauhid? Yang kedua Kenapa membicarakan hari kelak? Yang ketiga, ada apa di hari kelak sampai kita harus bicarakan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sudah menyinggung tauhid secara bahasa. Tauhid secara bahasa dari diambil dari kata tiga kata tiga huruf dalam bahasa Arab. Waw, ha, dan dal. Wahada yuwahidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu tunggal. Satu, esa, tidak ada yang menyamainya. Ini secara bahasa. Tauhid juga disebutkan oleh para ulama bahasa Dhidhus syafa' Kebalikan dari sesuatu yang ganda, double, itu tauhid secara bahasa. Dan makna secara bahasa sangat erat kaitannya jika ditarik makna tauhid secara istilah syar'i. Pak, saya sering menekankan masalah yang paling repot kita sebagai kaum muslim kalau lagi mengadakan kajian Islam ataupun tablik akbar adalah kita itu tidak mendapatkan ilmu yang benar-benar mendasar. Ini bahayanya. Dan saya nasihatkan kepada panitia-panitia kajian di Bali buat kajian-kajian Islam yang membaca kitab yang mendasari ilmu yang seperti ini sudah banyak sudah biasa coba perhatikan kajian kitab lebih mendasar ilmunya lebih matang lebih tahu dasar hukum lebih tahu taksilul ilm dasar ilmu. Ya. Makanya saya pribadi jika diundang untuk kajian-kajian berusaha dengan semaksimal mungkin menjadikan kajian Islam tematik kajian umum ini menjadi kajian kitab sehingga benar-benar ilmunya dasar tahu mana yang merupakan tauhid dan yang merupakan bukan tauhid. Oleh karenanya, dari tadi saya menyebutkan makna tauhid secara bahasa, makna tauhid secara istilah syar'i. Dan nggak akan main di dalam kajian ini nggak akan main cuma nyolek-nyolek ilmu tauhid enggak. Kita ingin mendalami ilmu tauhid. Malam ini kita ingin mendalami ilmu tauhid semaksimal mungkin sekuat kemampuan kita. Ya. Ini makanya perhatikan di sana ada istilah secara bahasa. Eh, makna secara bahasa. Yang saya katakan tadi, tauhid diambil dari tiga huruf waw, ha dan dal. Wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya menjadikan sesuatu tunggal, esa. Menjadikan sesuatu satu-satunya, tidak ada tandingannya, tandemnya. Menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala sesuatu pengemudi mobil pindah monggo uh, eh, apa sebelumnya mohon saya punya mobil TC TK D8 aku terus seri TK 1222 DJ sama berupaya TK 1987 BJ mohon mobilnya dipindahkan karena yang mau pergi demikian Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya kasih panitia? Nanti tugas saya merangkap ngasih kajian sebagai pengumuman. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jadi secara makna bahasa dia adalah menjadikan sesuatu itu satu. Tunggal, esa, tiada sekutu. Kemudian kebalikan dari ganda, kebalikan dari double, itu tauhid secara bahasa. Secara istilah syar'i, secara terminologi syar'i tauhid. Jadi kalau Anda ditanya, Anda seorang bertauhid? Iya. Apa itu? Ini. Ini jawabannya. Anda seorang muslim? Muslim itu apa? Muslim itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Tiada sekutu baginya. Tapi terangkan kepada saya, tauhid itu apa? Coba, dasar sekali. Mungkin sebagian mengatakan ini pelajaran SD. Tapi itu adalah kunci sukses di akhirat kelak. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tauhid Sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Ai Mutawhidun munfaridun fi dzatih. Tauhid artinya menjadikan Allah sendiri tunggal di dalam zatnya. Allah satu-satunya. Yang namanya Allah zatnya itu saja tidak ada zat selain itu yang dimiliki oleh Allah. Wa asma'i dan nama-namanya, wa sifati dan sifat-sifatnya, wa af'ali dan perbuatan-perbuatannya. Nama-namanya seperti apa? Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tidak ada yang menyamai Allah dalam nama-nama itu. Sifat-sifatnya seperti apa? Allah mempunyai ilmu, mempunyai kehidupan, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mempunyai uh, mempunyai pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arus Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di neraka itu sifat-sifat Allah tidak ada yang memiliki itu kecuali Allah perbuatan-perbuatannya Allah turun, Allah berbicara, Allah murka, Allah membalas tipuan. Itu adalah hanya Allah yang memilikinya. fala falaisa lahu syarik kata beliau Allah tidak memiliki sekutu apapun di dalam hal-hal tadi dalam zatnya dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya. Allah tidak memiliki sekutu satu pun. Baik itu malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam atau nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menandingi Allah di dalam zatnya, namanya, sifatnya, perbuatannya. Makanya kemudian beliau mengatakan, "Falaisa lahu syarikun maka beliau tidak maka Allah tidak memiliki sekutu apapun fi dalam zatnya la samiyun lah tidak ada yang sama dengannya la kuf'un lah tidak ada yang setara dengannya wala masalun wala nazirun wala khaliqun wala mudabbirun ghairuh tidak ada yang semisal yang sama yang mencipta mengatur selain Allah. Ini tauhid. Tapi tauhid ini nggak cukup. Karena Abu Bak, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seluruh orang-orang kafir Quraisy yang mati di dalam kesyirikan, mereka menyatakan bahwa Allah tidak ada yang menyamainya dalam penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Kalau begitu apa bedanya dengan kita? Bukankah dalam surat Luqman ayat 25 Allah menceritakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah jika kamu bertanya kepada mereka kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka mereka orang-orang kafir Quraisy Abu Jahal Abu Lahab Umayyah bin Khalaf dan semisalnya maka mereka akan menjawab layakulunna benar-benar akan menjawab yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan dengan kita? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makanya kemudian setelah itu beliau mengatakan fainkana in kana kadzalik fahuwal mustahiq kalau Allah tidak ada sekutu di dalam zatnya, sifatnya, namanya, dan perbuatannya, maka dialah Allah yang paling berhak. La'an yu'lah wa yu'bad. Untuk diibadahi dan disembah. Bijami'i anwa'il ibadah. Dengan segala macam bentuk ibadah. Dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa beristianah minta tolong, beristighasah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, beristiadah minta perlindungan dan segala macam bentuk ibadah maka hanya yang dituju boleh hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang satu-satunya zatnya, satu-satunya yang mempunyai nama yang husna, sifat-sifat yang tinggi, perbuatan-perbuatan tidak ada yang menyamainya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Sekarang para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ketika kita berbicara tentang tauhid maknanya, maka kita akan membicarakan lebih dalam lagi tentang macam-macam tauhid. Para ulama rahimahumullah taala sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taisir Al-Ajizil Hami yang ditulis oleh Sulaiman bin Abdullah ibnu Abdul Wahab rahimahullah taala. Beliau menjelaskan bahwasanya tauhid ada dua macam. Perhatikan, ingat, saya tidak akan membicarakan tauhid kulitnya doang, enggak. Kita akan mendalami tauhid yang selama ini kita yakini. Saya muslim yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu gimana? Kita akan dalami. Yang pertama, kita akan membicarakan bagian atau pembagian-pembagian ulama terhadap tauhid. Pembagian yang pertama para ulama membagi tauhid menjadi dua. Tauhid yang pertama yaitu yang disebut dengan at-tauhid al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Tauhid al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Ustaz, ceramahnya kok nggak menarik, nggak ada lucunya, biarin. Lihat tauhid al-ilmi al-al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. Apa maksudnya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam kabar tentang Allah, ilmu tentang Allah, akidah tentang Allah. Ya, lihat di sana ada tiga poin. Kabar tentang Allah, jadi kita dengan tauhid ini kita akan mengetahui tentang Allah itu siapa, Allah yang kita tauhidkan itu siapa? Kemudian ilmi yaitu pengetahuan tentang Allah. Kemudian i'tiqadi, keyakinan, akidah kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama lain dari tauhid ini disebut dengan tauhidul ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah dan isbat. Apa artinya? Tauhid yaitu menjadikan Allah satu-satunya di dalam pengetahuan tentang Allah dan menetapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Tauhid khabari ilmi i'tiqadi atau nama lainnya tauhid ma'rifah dan isbat. Jadi ada dua nama di sini. Tauhid khabari ilmi i'tiqadi. Maksudnya adalah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik bahwa Maksudnya adalah kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dimiliki oleh Allah. Sifat yang dimiliki oleh Allah. Perbuatan yang dimiliki oleh Allah. Dan nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang memiliki itu. Hanya Allah yang mempunyai zat, hanya Allah mempunyai perbuatan, hanya Allah mempunyai nama. Tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya ini tauhid membicarakan tentang Allah. Kita ingin dengan tauhid ini mengenal Allah. Allah itu sifatnya apa? Allah itu perbuatannya apa? Allah itu nama-namanya apa itu yang disebut dengan tauhid khabari, ilmi, i'tiqadi, menjadikan Allah satu-satunya yang kita kenal. Pengetahuan tentang Allah, ilmu tentang Allah, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid al-khabari al-i'tiqad eh, al-ilmi al-i'tiqadi. Jenis yang kedua. Para ulama mengatakan tauhid at-talabi wal qasdi al-iradi. Sebelum yang kedua saya ingin menjelaskan yang pertama lagi agar bisa dipahami. Saya beri contoh sekarang. Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini berarti menceritakan tentang siapa? Allah. Apa yang diceritakan tentang Allah? Allah turun. Berarti Allah melakukan perbuatan apa? Turun. Maka ketika kita mendapati ini, maka kita harus mentauhidkan Allah. Apa maksudnya? Oh, berarti Allah kita harus jadikan satu-satunya yang turun dari langit ke bawah dengan turun yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada semisal dengan Allah turunnya. Hanya Allah yang turun dengan kemuliaan dan keagungannya. Tidak ada yang semisal. Hatta malaikat. Sampai para malaikat. Ah, begitu maksudnya. Ini tauhid yang pertama. Contoh yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah beristiwa di atas ars. Maka ini ayat menceritakan tentang apa? Allah beristiwa. Bertempat yang tinggi di atas ars. Maka istiwanya Allah tidak ada yang semisal dengannya. Istiwanya Allah tidak ada yang serupa dengannya. Hanya Allah yang beristiwa di atas ars. Itu disebutkan dalam surat Toha. Contoh yang lain yang menjadi contoh tauhid khobari ilmi i'tiqadi. Tauhid yang mengabarkan tentang Allah, mengilmui tentang Allah, membuat akidah tentang Allah. Contoh, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Walillahil asmaul husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna. Dalam surat Al-A'raf ayat 180. Berarti ini ayat menceritakan tentang Allah tentang apa? Allah memiliki nama-nama yang husna yang tidak ada semisal dengan nama itu seorang makhluk pun itu disebut dengan tauhid apa tadi? Tauhid khobari yang mengabarkan tentang Allah, kemudian apa? Ilmi yang mengilmukan atau memberitahukan, mengetahukan kepada kita tentang Allah, i'tiqadi yang meyakinkan kita tentang Allah. Paham sekarang, Pak? Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alhamdulillahi alamin." Segala puji hanya milik Allah. Rabb. Apa itu Rabb? Yang memelihara, mengatur, mencipta, itu namanya Rabb. Alam semesta. Ayat ini memberitahukan tentang kita kepada kita tentang Siapa? Allah. Allah. Bahwa Allah apa? Rabbul alam. Yang mengatur, mencipta, berkuasa yang masuk ke dalam perbuatannya. Maka perbuatan Allah tidak ada yang menyekutuinya. Yang mengatur dunia, langit, bumi dan di antara keduanya hanya Allah tiada sekutu bagi Allah. Yang mengatur daratan, lautan, udara hanya Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Ini disebut dengan tauhid apa? Khabari, ilmi, i'tiqadi. Tauhid yang memberitakan kepada kita kabar tentang siapa? Allah. Yang kedua, mengilmukan kepada kita tentang siapa? Allah. Yang ketiga, mengakidahkan kepada kita tentang siapa? Allah. Paham sekarang? Saya sebutkan sebagai contoh ayat kalau begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an kepada iblis dalam surat Sad ayat 75. Qala ya iblis Kata Allah kepada iblis, "Wahai iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biade Sebelum saya lanjutkan, ada ada pelajaran dari iblis. Ini yang berkaitan dengan hati. Pelajaran dari iblis adalah jangan pernah Anda sebagai manusia mencontoh iblis. Apa itu? Satu, sifat buruk iblis. Setelah mendapat petunjuk, kemudian keluar dari petunjuk tersebut. Iya, hati-hati terhadap ini. Ini warisan iblis. Keluar dari jalan yang benar setelah mendapat petunjuk. Hati-hati. Karena yang menjadi yang dijadikan standar oleh Allah adalah akhir hidup kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innamal a'mal bil khawatim. Amalan-amalan itu yang menjadi standarnya adalah akhirnya. Hati-hati engkau menjadi pengikut iblis dalam hal ini keluar dari petunjuk setelah mendapatkannya. Ini adalah kesengsaraan dunia sebelum akhirat. Yang kedua, iblis tak kalah memberikan warisan, salah satu warisan terburuk iblis adalah jangan sampai dijadik Anda dijadikan oleh manusia seluruhnya pelajaran buruk Makanya Syekhul Islam mengatakan, awalu dzambin Allah. Dosa yang pertama kali dimaksiatkan dengannya kepada Allah dilakukan oleh iblis. Jangan Anda sebagai manusia anda mati masih menyalur kepada Anda dosa-dosa akibat Anda pelopor, pengajak kepada keburukan. Maka hati-hati yang menulis perlihatkan apa yang ditulis. Jangan-jangan itu adalah penyalur dosa kita. Tatkala satu tulang ekor kita di dalam kubur tersisa dari tubuh kita, semua hancur badan kita. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Ma syai'un minal insan illa bali. Tidak ada sesuatu apapun yang tersisa dari manusia kecuali akan hancur illa ajbud zanab kecuali satu tulang ekor. Saat itu masih menyalur dosa akibat mendapat warisan iblis. Maka hati-hati. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu. Habis azan, salat, habis salat bubar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya 10 menit tambahan tema habis itu 10 menit pertanyaan habis itu bubar kajian saya baru seperempat gimana nggak bisa mana panitia kajian mana panitia masjid nggak harus tambah sampai jam 9 setuju panitia yang kena semprot Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, perhatian. Tadi saya ingin menjelaskan salah satu tauhid khabari ilmi i'tiqadi. Contohnya dari ayat. Misalkan Allah berfirman dalam surat Sad ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya Astagbarta am kunta minal ali. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menahanmu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang tauhid khabari, ilmi i'tiqadi bahwa Allah mengabarkan tentang dirinya. Apa yang dikabarkan oleh Allah? Bahwa Allah mencipta dengan dua tangannya. Menciptakan siapa? Iblis. Allah di dalam ayat ini mengilmukan kepada kita kan tauhid khabari ilmi, mengilmukan kepada kita bahwa Allah mencipta Adam alaihissalam dengan dua tangannya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah akidah kepada kita tentang Allah bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya Nah, ketika kita membaca ayat ini, maka kita akhirnya mengetahui tentang Allah. Meyakini bahwa tidak ada yang mencipta Adam dengan kedua tangannya kecuali Allah. Hanya Allah sang pencipta. Tidak ada sekutu bagi Allah. Siapapun dan apapun sekutunya. Hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memelihara dan berkuasa. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itu contoh dari tauhid khabari ilmi i'tiqadi. Paham sekarang tauhid ini? Nah, tadi saya sebelum Isya menyinggung tentang warisan iblis. Ingat baik-baik. Sedikit menyimpang dari tema tauhid. Warisan iblis dua. Yang pertama keluar dari petunjuk setelah mendapat petunjuk. Setelah mengenal Islam, keluar dari Islam. Ini orang dapat warisan iblis. Setelah mengenal sunnah, maka dia keluar dari sunnah ini kelu ini dapat warisan iblis. Setelah berteman dengan orang-orang saleh, maka berteman dengan orang-orang yang taleh yang tidak baik. Ini dapat warisan iblis. Ini warisan pertama. Lihat iblis. Dia pertama kali sebagai ahli ibadah, hidup di surga bersama para malaikat, tetapi dia meniti jalan keburukan, akhirnya dia menjadi orang yang mendapatkan dolalah ba'dal hidayah. Kesesatan setelah petunjuk. Hati-hati Pak. Dan saya sudah jelaskan bahwasanya yang menjadi ukuran hidup seseorang adalah akhirnya innamal a'malu bil khawatim Sesungguhnya yang menjadi standar pembicaraan adalah am, dalam amal adalah akhirnya. Gimana akhir orang tersebut? Maka yang paling kita takuti adalah al-dhalalatu ba'dal hidayah. Kesesatan setelah petunjuk mendapat petunjuk. Hati-hati. Dan Allah sanggup, sangat sanggup mencabut hidayah seseorang kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun. Ini warisan iblis yang pertama. Kesesatan setelah mendapat petunjuk. Warisan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai menjadi warisan yang kedua dari iblis adalah menjadi contoh keburukan sepanjang masa. Ini warisan iblis menjadi contoh keburukan sepanjang masa. Pokoknya kalau ingat keburukan, maka pasti ada sangkut pautnya dengan iblis. Makanya Syekhul Islam berkata, "Awalu dzambin usyallahu bih al-hasad, al-kibr." Artinya dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya oleh siapa? Oleh iblis menjadi contoh pelopor ya founder dari keburukan hati-hati ini warisan iblis lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 92 kenal ini fal yaum nunajji bi, nunajjika bi litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun. Dan bibadanik dengan badanmu litakuna liman khalfaka ayah agar engkau menjadi tanda contoh buruk bagi orang-orang sepeninggalmu dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia Lalai akan tanda-tanda kekuasaan kami. Lihat di sini Allah bercerita tentang Fir'aun. Yang menjadi contoh buruk dan Fir'aun pengekor iblis. Makanya warisan Fir'aun dan iblis adalah menjadi contoh buruk sepanjang masa. Jangan pernah itu. Itu warisan Fir'aun dan iblis. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang. Tadi saya sebutkan tauhid yang pertama dengan dua pembagian. Tauhid yang kedua yang disebut oleh para ulama at-tauhid at-talabi al-qasdi al-iradi. Apa artinya? Mentauhidkan Allah menjadikan Allah satu-satunya yang dituntut, satu-satunya yang dituju, satu-satunya yang diingini. Tauhid apa namanya? Tauhid al-talabi al-qasdi al-iradi. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituntut, yang dituju, yang diingini. Apapun yang kita kerjakan dari ibadah, maka tujukan hanya kepada Allah. Dari mulai sholat, maka yang dituntut dalam sholat kita, niatnya hanya untuk Allah. Yang dituju dalam sholat kita, hanya untuk Allah yang diingini dalam sholat kita hanya pahala dari Allah. Makanya Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah ini tauhid apa namanya? Al-qasdi apa tadi? At-talabi al-qasdi al-iradi. Tauhid yang artinya menjadikan Allah hanya satu-satunya yang dituntut, dituju, dimaksud, yang diingini. Tidak ada dalam salat kita kecuali keinginan hanya untuk Allah. Ketika Orang menunaikan ibadah haji dan umrah tidak ada keinginan lain kecuali untuk Allah. Memenuhi panggilan Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang saya sebutkan tadi inna salati wa nusuki itu Al-An'am ayat 162. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan haji kepada seluruh manusia. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir wahai Ibrahim seru di tengah-tengah manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah maka mereka akan datang dalam keadaan berjalan kaki, naik onta dari seluruh penjuru bumi. Surat Al-Hajj ayat 27. Maka ketika orang menunaikan ibadah haji, tidak ada yang dia tuntut, yang dia tuju, yang dia maksud, yang dia ingini kecuali apa? Hah? Memenuhi undangan siapa? Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wafdullahi thalatha." Undangan yang hanya umat yang hanya memenuhi panggilan Allah itu ada tiga. Di antaranya al hajju wal mu'tamir. Orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Ini yang disebut dengan tauhid apa tadi? At-talabi. Apa namanya pak? At-talabi. Jadi kita ini seperti di sekolahan pak. Ya, ini bukan kajian umum biasa. Ini sekolahan. Beginilah kajian kitab. Maka saya berharap ada seorang ustadz duduk di badan Pasar ini ngajari umat kitab bukan hanya sekedar undang ustadz dari luar tematik tematik 10 tahun nggak akan bisa tidak akan mumpuni ilmunya ambil dari saya baik-baik ya kalau ustadz-ustadz datang dari kota Madinah, sediakan mereka sekolahan, masjid, biar ustadz itu tenang. Kalau perlu carikan istri. iya. Jangan seperti saya jauh-jauh dari Banjarmasin dapatnya dari Lombok. Ini Bapak Ibu sadar, tapi saya bersyukur alhamdulillah. Tidak mengecewakan orang Lombok, subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tauhid apa tadi namanya? Tauhid al talabi al-qasdi al-iradi. At-talab artinya apa? Kita menjadikan Allah satu-satunya yang dituntut. Al-qasdi kita menjadikan Allah satu-satunya yang dimaksud, yang dituju, Al-iradi kita menjadikan Allah satu-satunya yang diingini dalam semua ibadah kita. Entah itu sholat, puasa. Kenapa kita meninggalkan makan, minum, bersetubuh. dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari? Kenapa? Hanya karena siapa? Allah. Ini yang disebut dengan tauhid apa tadi? Al-talabi al-qasdi. Al-qasdi itu maksud yang disebut yang dimaksud. Al-iradi, al-iradi itu keinginan yang diingini. Bisa dipahami Pak ini? Ketika kita berdoa seorang ketika singgah di sebuah tempat dia minta perlindungan dan minta perlindungan termasuk doa. Maka pada saat itu tatkala dia singgah di sebuah tempat, ingin buang air kecil, buang air besar, ingin singgah, dia minta perlindungan. Tatkala minta perlindungan yang dituju hanya siapa? Allah. Ya, yang dituntut untuk memberikan perlindungan hanya Allah yang diingini agar bisa memberikan perlindungan hanya siapa? Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid al-talabi al-qasdi al-iradi. Makanya kalau kita singgah di sebuah tempat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau kamu singgah sebuah tempat, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. <clears throat> Mbak pamit mau pipis nggak perlu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik barang siapa yang mengucapkan yang turun di sebuah tempat singgah di sebuah persinggahan Lalu dia mengucapkan, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa yang tercipta, dari keburukan yang tercipta, maka apa yang terjadi tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Ini namanya orang bertauhid, tidak perlu minta izin kepada penghuni pohon, penghuni tempat tersebut gak perlu. Minta izin kepada Allah. Itu namanya tauhid at-talabi. Al-qasdi. Al-iradi. Paham sekarang Pak? Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pembagian pertama At-Tauhid Al-khabari, al-ilmi, al-i'tiqadi. Yang kedua, at-tauhid, at-talabi, al-qasdi, al-iradi. Di sana ada pembagian lain yang lebih mudah. Disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Sebelum saya lanjutkan, Tauhid yang kedua tadi, itulah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Lihat beberapa ayat yang saya akan sebutkan. Walain sa'altahu Ya, Catat ayat-ayatnya. At-Taubah ayat 65. Al-Ankabut ayat 61. Al-Ankabut ayat 63. Luqman ayat 25. Az-Zumar ayat 38. Az-Zukhruf ayat 9. Az-Zukhruf ayat 87. 7 ayat ini menceritakan tentang bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy semacam Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan kawan-kawannya mereka pun meyakini tauhid khabari. Apalagi? Ilmi i'tiqadi. Mereka meyakini itu. Yang mencipta, mengatur, berkuasa hanya Allah. Mereka meyakini. Mereka meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kenapa mereka masih diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka bedanya kita meyakini tauhid talabi, qasdi, iradi. Kita kalau beribadah hanya untuk siapa? Kita kalau berdoa hanya kepada siapa? Allah. Itu bedanya kita dengan mereka. Makanya kalau ada orang menerjemahkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersyahadat bahwa tiada pencipta selain Allah, ini kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Kenapa kurang sempurna? Siapa yang menjawab saya kasih hadiah. Ah. Karena makna La ilaha illallah tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Pertanyaan saya bukan itu. Tapi saya katakan kan siapa yang mau menjawab maka dapat hadiah. Silakan. Jawabannya salah. Tapi kan siapa yang menjawab? Silakan. Para termasuk eh, masih tauhid uh, Ilmi dan al Bukan Bagus Pak. Bapak ini menjawab, lihat pertanyaan saya. Kenapa kalau orang mengucapkan asyhadu an ilaha illallah dengan diartikan tiada pencipta selain Allah, maka ini kurang sempurna? Bapak ini menjawab, karena dengan arti tersebut maka hanya mengartikan tauhid dengan tauhid khabari, ilmi, i'tiqadi yang ini pun diyakini oleh siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Sedangkan mereka masih diperangi oleh Rasulullah. Berarti tauhidnya nggak beres. Paham ceritanya, Pak? Ya, makanya arti yang benar sebagaimana yang Bapak artikan tadi bahwa asyhadu an la ilaha illallah aku bersyahadat bahwa tiada ilah sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Silahkan Pak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Baik, sekarang kita kepada pembagian yang kedua. Pembagian yang kedua mudah. Ya. Di, Para ulama mengatakan cara menjadikan Allah satu-satunya atau cara mentauhidkan Allah yang kita sembah selama ini. Yang tadi kita ruku, sujud, itu karena siapa? Allah. Bagaimana cara mentauhidkan Allah? Itu ada tiga macam. Yang pertama, dengan tauhidur rububiyah. Apa artinya? Menjadikan Allah satu-satunya yang Rob berkuasa mencipta mengatur Rob, itu Rob itu ada tiga unsurnya kekuasaan pengaturan penciptaan hanya Allah yang berkuasa tiada sekutu bagi Allah hanya Allah yang mencipta tiada yang mencipta selain Allah hanya Allah yang mengatur tiada pengatur kecuali Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, ayat yang pertama merupakan perintah kepada manusia. Dari Al-Qur'an, Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, ayat pertama perintah ini. Ya ayyuhan nas, U'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah, ibadahilah. Siapa yang diibadahi? Rabb yang maha pengatur, maha pencipta. Rabbnya bagaimana? Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini disebut dengan tauhid apa, Pak? Rububiyah. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah hanya Allah yang mengatur di bumi, di langit, di udara, di lautan, di daratan. Tidak ada ku, tidak ada mengatur gunung Merapi kecuali nggak ada juru kunci nggak ada. Tidak ada yang mengatur pantai selatan kecuali Allah. Tidak ada Nyiroro Kidul nggak ada. Ya, nggak ada. Ketika datang tsunami, kemudian langsung sedekah laut. Untuk siapa? Penguasa laut. Nggak ada. Yang mengatur hanya Allah. Ini disebut dengan tauhid apa? Rububiyah. Tauhid yang kedua menjadikan Allah satu-satunya di dalam asma was sifat. Asma artinya nama, Sifat artinya sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin mentauhidkannya, maka Allah satu-satunya yang mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang maha tinggi. Tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, kalau kita tadi berbicara di bagi uh, pembagian ada dua tauhid, dua tauhid tadi, inilah tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat masuk ke dalamnya tauhid apa? Khobari, ilmi, i'tiqadi. Ini dia, masuk dua ini. Mengabarkan tentang Allah, mengilmukan tentang Allah, dan meyakinkan kepada kita tentang Allah. Masuk ke dalamnya dua tauhid ini. Tauhid apa? Rububiyah dengan asma wa sifat. Tauhid yang ketiga yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Artinya apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang mempunyai uluhiyah, ibadah. Ya, yang dituju dalam ibadah kita hanya Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, bahkan sampai sampai menjadi panitia kajian hanya Allah. Bukan karena ingin di depan, bukan karena ingin dikenal, hanya karena Allah. Ingat itu baik-baik. Hanya karena Allah dan saya sering mengatakan kepada pejuang-pejuang dakwah, panitia-panitia kajian, para anggota-anggota yayasan, perhatikan. Perhatikan ini. Dakwah Islam akan ada sampai hari kiamat. Ada atau tidak adanya Anda di dalamnya. Maka jangan pernah ujub kalau nggak ada saya nggak ada Bali mengaji Kalau nggak ada saya dakwah sunnah di Bali nggak ada. Ini ujub. Hah? Hati-hati. Dakwah Islam akan ada sampai hari kiamat. Ada atau tidak adanya Anda di dalamnya. Kita yang perlu turun di dakwah, Bukan dakwah yang butuh kita, kita yang perlu beramal. Maka jangan pernah ujub. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai. Kalau sudah ada tauhidul uluhiyah dalam dakwah, mau dia jadi tukang sapu, bukan urusan. Yang penting dakwah jalan. Mau dia dari namanya nomor satu, bukan urusan. Yang penting dakwah sunnah jalan. Mau dia yang tukang membawakan karton bagi-bagi. Ini bukan urusan. Enggak dikenal, mau dikenal, tidak dikenal bukan urusan. Karena tauhid saya tauhid apa? Uluhiyah. Ini Pak, makanya saya katakan membicarakan tauhid ini lebih penting dibandingkan membicarakan hal-hal yang lain karena dia pondasi dasar dalam segala amal. Amal akan hancur berkeping-keping, tiada nilainya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Innahu la ya'ti rajulus saminul azim yaumal qiyamah la ya'dilu 'inda Allah janaha ba'udah. Sesungguhnya akan datang orang nanti pada hari kiamat besar, gemuk, tapi di timbangan tidak ada nilainya walau seberat sayap nyamuk. Salah satu penyebabnya karena tauhidnya rusak. Terutama tauhid apa ini? Uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini sama tadi dengan pembagian yang pertama, tauhidut tolabi. Habis itu qasdi, habis itu iradi, sama dengan tauhid uluhiyah. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Saudara-saudari, maka lihat perkataan Imam Al-Qayyim kalau lagi mau mengamalkan. Muhasabatun nafsi qabla al-amal. Berihtisab sebelum beramal. Tanyakan pada diri kita, lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Untuk siapa kamu kerjakan amal ini? Ini muhasabah sebelum beramal. Tanyakan pertanyaan pertama, untuk siapa kamu kerjakan ini? Ya, misalkan tuh Bang Reza yang bawa kamera. Untuk siapa bawa kamera? Untuk Allah kah atau untuk dirinya kah agar terkenal tukang kamera? Tanya. Tatkala ngangkat takbir untuk siapa? saya melakukan ini itu muhasabah sebelum beramal yang kedua tanya pertanyaan kedua yaitu bagaimana kamu kerjakan amal ini apakah sesuai dengan hawa nafsu ataukah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa wasallam maka ini Pak yang disebut dengan tauhid dan ini baru seperempat kajian kita. Sekarang kajian kita tauhid penentumu kelak. Kelak yang saya maksud adalah hari kiamat. Maka masuk kepada bagian yang kedua. Timbul pertanyaan, Kenapa harus membicarakan hari kiamat? Jawabannya adalah karena beginilah gaya hidup, lifestyle, manhaju haya seorang muslim mukmin. Mindset cara berpikir hidup orang muslim begini senantiasa memikirkan dia selamat di hari kiamat kelak atau tidak. Ya. Jadi pertanyaan kedua, kenapa membicarakan hari kelak? Karena gaya hidup orang muslim, cara berpikirnya seorang mukmin adalah bagaimana dia selamat di akhirat. Orang mukmin itu, Pak, berpikir hidup di dunia, mati dan akan dihidupkan lagi. Ketika dihidupkan lagi disitulah permintaan pertanggungjawaban. Lihat perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Inna dunya qadir tahalat mukbilah mudbirah wa innal akhirata qadir tahalat mukbilah ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا إن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا amal. Artinya, dunia sudah menjauh dari kita. Sudah kita tinggalkan dunia. Dan akhirat akan menghampiri kita. Jadi orang itu seperti berjalan. Hidupnya itu seperti berjalan. Dia tinggalkan dunia dia. Semakin hari semakin dia tinggalkan dunia dia. Ingin masuk kehidupan akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari dunia dan akhirat ada yang menjadi pengekornya. Mengekor dunia, yang ini mengekor akhirat. Maka jadilah kalian orang yang mengekor akhirat. Lihat, ini gaya hidup orang beriman. Ya, maka wajar Pak kalau orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, wajar dia eksklusif di dalam kehidupannya. Contoh, lihat, fashion fashion. Betul bahasa saya? Fashion fashion. Susah ngomongnya. Pakaian-pakaian itu ahlinya orang kafir Pakaian untuk musim ini begini. Pakaian untuk musim ini begini. Pakaian untuk, wah dia ahlinya. Karena yang ada dalam pikirannya cuma apa Pak? Dunia. Adapun orang beriman cara berpikirnya bagaimana dia selamat setelah kehidupan dunia. Makanya kita membicarakan ini tauhid penentumu di hari Kelak, kelak maksudnya hari kiamat kelak. Karena ini gaya hidup orang beriman. Saya akan sebutkan dalilnya nanti. Ini gaya hidup orang beriman. Penentumu kelak di hari kiamat. Kita harus memikirkan, kita selamat enggak di hari kiamat. Itu adalah gaya hidup orang beriman. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa selamat nanti di hari kiamat? Surga kah atau neraka kah? Dan saya poin ketiga nanti akan saya sebutkan. Sebegitu sulitkah kehidupan akhirat? Sehingga harus ada penentu, harus ada juru penyelamat, yaitu tauhid kita. Lihat bagaimana sulitnya, nah, itu poin ketiga nanti. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, sekarang dalil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menjawab, lihat jawaban Rasulullah, bukan orang yang IQ-nya sekian ratus, enggak. Bukan orang yang pintar sekian tinggi kepintarannya, sekolah sampai S2, S3, bahkan dia memiliki gelar bermacam-macam dari berbagai macam disiplin ilmu. Saya pernah diberitahu ada orang punya 25 gelar. Apakah itu orang cerdas? Enggak. Selama dia kafir, tidak cerdas. Lihat, orang beriman yang paling cerdas bagaimana? Aksarum lil mauti zikran. Yang paling banyak mengingat kematian. Kenapa orang yang paling banyak mengingat kematian dia paling cerdas? Bukan orang yang paling tinggi IQ-nya, paling tinggi sekolahnya. Kenapa? Karena setelah mengingat kematian, kata Rasulullah wa ahsanuhum lima ba'dahu dan ulaikal akyas dan orang-orang yang paling baik persiapannya setelah kematian mereka lah orang yang cerdas wahai yang anda menyiapkan rumah untuk anda di dunia sudahkah anda persiapkan untuk rumah anda di akhirat kalau cuma Anda menyiapkan rumah di dunia, Anda belum cerdas siapkan rumah di akhirat. Wahai Anda yang mempunyai alat transportasi, mobil, motor megah di dunia, sudahkah Anda menyiapkan alat transportasi megah di akhirat Anda? Yang mana alat transportasi Anda di dunia tidak akan pernah Anda bawa di akhirat kelak. Ini orang yang cerdas. Kapan bisa menjadi orang yang cerdas seperti itu? Mempersiapkan bekal sesudah kematian ketika dia banyak mengingat kematian. Makanya lihat Rasulullah SAW ketika beliau tidur di atas tikar. Membekas di tubuh beliau. Kemudian beliau ditanya. Ya Rasulullah alasna alal haq wahum alal batil. Wahai Rasulullah bukankah kita di atas kebenar, di atas kebenaran mereka di atas keba, kebatilan. Wahai Rasulullah, bukankah orang Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani, mereka itu tidak menyembah Allah, tetapi kenapa mereka diluaskan dunia, sedangkan engkau Rasulullah, kenapa engkau tidur di atas tikar kasar membekas pada tubuhmu? Maka apa yang beliau katakan? Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, "Mali wali dunia." Apa hubunganku dengan dunia? ana karakibin astadhillu tahta syajarah thumarah Aku hanya sebatas pohon, sebatas pengembara bergaung di bawah pohon. Apakah masuk akal orang pengembara bikin istana di bawah pohon? Gak masuk akal. Apakah masuk akal orang pengembara punya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk di bawah pohon yang dia akan nggak akan bawa? Enggak masuk akal. Itu orang yang cerdas, memikirkan bagaimana dia bisa sukses di akhirat. Wallahi Pak, kesuksesan yang paling hakiki di akhirat. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Seluruh yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lihat ini. Dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna. Ingat Pak baik-baik, kesempurnaan hanya ada di akhirat. Yang mencari kesempurnaan di dunia tidak akan pernah dapat. Baik kesempurnaan harta, baik kesempurnaan tahta, baik kesempurnaan wanita, nggak akan pernah dapat. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan Allah berfirman kemudian lanjutannya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Yang dimasukkan ke dalam surga dijauhkan dari api neraka itu orang yang sukses. Ini kesuksesan hakiki. Masuk surga jauh dari api neraka dan itulah gaya berpikir hidup seorang muslim. Catat itu baik-baik. Gaya berpikir hidup seorang muslim. Bagaimana kehidupan dunia menjadi bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat yang kekal. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Makanya kita penting membicarakan tauhid penentumu kelak. Tauhid penentu kesuksesan di hari kiamat kelak. Karena itu cara berpikir hidup seorang muslim. Maka Pak, kalau ada kawan kaya, kawan luas rezekinya, eh, sudah. Itulah bagian dari Allah. Tapi ingat hati-hati. Ada penemuan menarik disebutkan oleh para ulama. Di antara yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ini, yang hidupnya sering suka-suka nyaman, makan nyaman, mau nasi goreng harus jalan dari Denpasar ke Karangasem mau nasi goreng doang. Ada manusia-manusia begitu. Mau bebek goreng dari Denpasar jalan mau ke mana? Kuta, ke Kuta. Maunya di bebek goreng doang. Mau tidur yang empuk, mau mobil yang mewah. Perhatikan hati-hati. Yang suka rofahiyah, yang suka bermewah-mewah, itu adalah cara Allah untuk mempersedikit nikmatmu di akhirat. Kenapa? Karena sudah dirasakan di dunia. Lihat surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ويوم يعرضون يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون pada hari dihadapkan kepada orang-orang kafir neraka Lalu sebelum masuk neraka, mereka dikatakan wahai orang-orang kafir, nikmat kalian sudah kalian habiskan. Kebaikan-kebaikan kalian sudah kalian habiskan. Kapan ya Allah? Di dunia. Hari ini yang ada cuma apa? Tujizawna azabal hun siksa pedih. Hati-hati. Ya. Yang suka-suka mengeluh, suka melihat selalu ke atas, kalau ada kawan diluaskan rezeki, ditinggikan harta, sudahlah itu pembagian Allah. Toh di akhirat yang merupakan kesuksesan hakiki bukan itu yang menjadi standar. Apa yang menjadi standar? Amal dan iman. Inna Allah la yanzuru ila suadikum, wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat rupa dan harta, enggak. Ingat itu baik-baik. Maka jangan terlalu kita, ya Allah, kapan saya bisa orang kaya? Enak mau makan apa aja kemana? Ini kadang-kadang saking miskinnya dia takut istri anaknya sakit. Kalau istrinya lagi sakit dia marahin. Kenapa sakit? Buang-buang duit aja. Nah, pelipur laranya tadi, Pak. Ya, yang sering mengeluh tentang ekonomi, pelipur laranya tadi. Ingat mati dan ingat bekalmu setelah kematian. Itu pelipur lara. Oh, sudahlah, sebentar aja. 60 70 tahun habis itu mati, nggak dibawa semua. Ya, Pak ya. Itu pelipur lara. Yang gajinya cuma salam tempel doang. Tahu gaji salam tempel? Dan habis itu Ingat tadi pelipur laranya itu. Apa bekalmu setelah kematian? Terutama ini ibu-ibu yang sering mengeluh tentang keadaan suaminya, tidak bersabar seperti sabarnya Aisyah Ra'ainal hilal, summal hilal, summal hilal. Kami melihat bulan purnama, kemudian datang lagi bulan purnama, kemudian datang balik bulan purnama. Lam yuqat fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak ada satu api pun dibakar di rumah istri-istri Rasulullah SAW. Enggak ada masak selama dua bulan setengah. Makannya cuma air dan kurma air zam-zam dan kurma. Yang sering mengeluh, ingat, yang paling penting itu bekalnya setelah mati apa. Yang sering mengeluh, mobilnya. Oh, saya punya mobil Pak di rumah. Mobilnya itu Kijang 90-an. Kijang Super tahun 90-an. Itu Pak menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. punya saya. Atas nama Ahmad Zainuddin, nggak ada hutang satu persen pun. Kalau saya mati, saya tidak menanggung hutang. Ngapain naik mobil mewah, mega, AC di mana-mana, ditulis di plat nomornya ngutang seandainya Anda merasakan itu, mati Anda gak akan pernah dibawa. Ini cara berpikir hidup seorang muslim. Dan itu semua diambil dari mana? Tauhid tadi. Makanya penting sekali tauhid itu. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Kalau sudah kita pahami cara berpikir hidup seorang muslim. Sekarang cara berpikir kita tidak seperti cara berpikir hidup seorang kafir. Lihat, cara hidup berpikir seorang kafir disebutkan oleh Allah dalam tiga surat. Al-An'am 29, Al-Mu'minun 37, Al-Jathiyah 24. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 29. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu Orang-orang kafir mengatakan, hidup ini cuma dunia, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada. Hari hisab nggak ada. Hari pemberian buku catatan amal nggak ada. Hari timbangan nggak ada. Hari jalan di atas sirat itu nggak ada. Ini gaya berpikirnya hidup orang kafir. Maka wajar pak mereka menciptakan ini, menciptakan kenyamanan hidup di sini, kenyamanan kalau lagi naik mobil begini, ya. Sekarang ada motor, motor uh, remote Bukan mobil lagi yang remote, motor remote. Subhanallah. Ya. Ustaz, bukankah itu bagus untuk kepentingan kaum muslimin? Taib. Kalau seandainya orang kafir enggak itu, mereka tujuannya bagaimana nyaman hidup di dunia. Karena mereka ingin sekali untuk hidup di dunia seribu tahun. Lihat Allah berfirman dalam ayat yang lain. Tadi ayat yang tadi sudah ditulis Al-An'am ayat 29. Al-Ankabut ayat 37. Al-Jathiyah ayat 24. Dan saya pesan Pak, dan ini penyakit kajian tematik. Di Jarang yang bawa buku. Kita bukan Imam Syafi'i. Sekali baca kitab Muwatta ribuan habis dalam kitab Muwatta, satu malam beliau hafal. Kita tidak seperti Imam Bukhari. Ya, maka ditulis Pak. Coba Bapak kalau lagi menghadap kepada Bapak Presiden, penuh lengkap kan? Pakai baju, bajunya jas, pakai e, sepatu, ada pulpen lengkap dengan kertas dan semisalnya. Kenapa ketika untuk urusan akhirat yang merupakan bekal setelah kematian sekedarnya. Ya, ada orang Pak datang hari Jumat, datangnya sholat Jumat, sholat paling mulia dalam sepekan, datangnya memakai celana selutut, kemudian pakai kaos, kemudian pakai sarung, sarungnya tidak diikat di pinggang tetapi diletakkan di atas kepala, persis orang lagi sis kamling. Itu sholat Jumat, sholat termulia, dalam sepekan. Idul Muslimin hari rayanya kaum muslimin dalam sepekan. Datang ke masjid bukan menghormati masjid, tidak tahiyatul masjid langsung duduk. Imam naik ke atas khot, e, mimbar nak berkhotbah, dia ngobrol sendiri dengan kawannya. Tatkala imam turun diikomahkan solat baru sarung yang tadi di atas kepala turun. Diikat di pinggang, Ternyata kaosnya tulisannya ngapain lu lihat gua. Itu sholat Jumat untuk bekal akhirat. Ya. cerdas. Cara berpikir orang kafir. Bukan saya mengkafirkan orang semisal tadi tidak. Tapi kalau orang muslim cara berpikirnya untuk urusan akhirat bekalnya dia harus perhatikan baik-baik. Jalan untuk dia di atas sirat. Jalan untuk di atas sirat. Gelap. Licin. Becek. Tipis, setipis lebih tipis dari rambut. Tajam lebih tajam dari pedang di samping-sampingnya ada kaltatib, besi-besi pengait. Disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, Ibnu Hibban. Kita butuh cahaya, maka bekal kita setiap hari Jumat tadi baca surah Al-Kahfi. Itu orang yang mempersiapkan bekal, itu orang cerdas. Ya. Coba lihat ketika kita mau sedekah. Nanti kalau saya sedekah saya besok makan apa? Maka kalau ada yang bertanya kepada saya seperti ini, sama seperti orang tua perempuan kalau bertanya kepada pelamar anak-anak anaknya, Mas mau ngelamar anak saya? Iya pak. Nanti kalau nikah dengan Mas, anak saya anak saya dimakani apa? Kalau saya jadi pelamarnya, saya katakan makan nasi pak. Mau makan apa? Makan batu. Nasi ya tidak memikirkan bekal akhirat bagaimana sholatnya ini banyak nih sampai nih ke sms sms saya ibu-ibu ngeluh Ustadz, suami saya tidak sholat. Berhakkah saya minta cerai? Banyak ratusan SMS seperti itu. Salah satu penyebabnya apa? Sebelum menikah tidak memikirkan laki-laki yang menjadi suamimu sholat atau tidak. Yang penting bawa alfar <laughs> Yang penting bawa motor gede, yang penting rumah besar. Ternyata nggak sholat, ternyata berzina. Lihat, itu gaya hidup berpikir. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, orang kafir mereka ingin sekali hidup seribu tahun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Allah berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya." Maka engkau akan benar-benar dapati mereka orang-orang kafir, manusia yang paling gigih untuk bisa hidup selalu. Wa minal ladzina asyraku dan juga orang-orang musyrik, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru sanah. Mereka ingin tetap mendapatkan umur walau seribu tahun Ah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Padahal seribu tahun pun ketika dia berumur dia tidak akan mendapatkan lepas dari neraka kalau dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, terakhir poin terakhir yaitu kenapa harus membicarakan hari kelak? Ada apa di hari kelak? Jawabannya mudah, ada kesulitan. Hari kiamat yang akan kita hadapi ada kesulitan dan ingat hari kiamat dimulai saat seorang dicabut nyawanya oleh Allah. Ingat ini. Hari kiamat bagi seorang muslim bukan menunggu dajjal datang, Ya'juj Ma'juj turun, matahari terbit dari barat, ada awan hitam, tidak. Hari kiamat menurut seorang muslim adalah dimulai saat seseorang sudah mati. Mulai saat itu kiamatnya. Lihat per, perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Innakum latakuluna al qiyama al qiyama Fa'innahu man ma kiamat qiyamatuh. Sesungguhnya kalian mengatakan hari kiamat, hari kiamat, kapan ya hari kiamat? Sesungguhnya ketahuilah hari kiamat dimulai saat Siapa orang meninggal mulai saat itu kiamat. Kapan kita mati? Mulai saat itu kiamatnya. Muskilahnya, problemnya, masalahnya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Malaikat maut akan masuk ke dalam rumah melewati anak-anak kecil, eh, melewati orang-orang tua, melewati orang sakit parah, Ternyata yang dia tuju adalah orang yang paling muda, yang paling sehat di hati itu. Ya, itu sebuah keniscayaan. Kematian tidak pandang bulu. Mau laki-laki perempuan, kaya miskin, orang tua muda, orang sakit-sakitan, orang yang paling sehat. Jangan-jangan orang yang paling sehat, dokter ketika mengatakan kepada pasiennya, besok kita operasi. Ternyata dokter duluan sebelum besok mati sebelum pasiennya. Ingat itu. Dan setelah kematian, ingat baik-baik. Tidak akan pernah bisa kembali ke dunia sampai onta masuk ke dalam lubang jarum, sampai susu kembali ke putingnya, artinya mustahil. Gunakan waktu sekarang. Karena kiamat dimulai saat orang mati. Dan yang menjadi muskilah, kenapa orang terlena, kenapa orang lalai, karena dia tidak tahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat terakhir, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Seseorang tidak mengetahui apa yang dia perbuat besok hari, apa di mana dia akan mati. Ini yang jadi masalah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan kalau sudah kiamat dimulai saat orang sudah mati, maka mulai saat itu yang ada cuma perhitungan. Al yauma amal wala hisab. Kata Ali bin Abi Thalib, hari ini cuma beramal tidak ada hisab. Wa dan kelak besok hari kiamat kalau sudah orang mati, maka yang ada hisab, hisab, hisab. Nggak pernah akan ada amal. Walau satu huruf pun dibaca dari Al-Quran. Walau satu sujud pun tatkala sholat. Nggak akan pernah bisa. Walau satu maaf pun ketika kita bermasalah dengan orang lain. Makanya Pak, di dunia jangan banyak-banyak musuh, banyak kawan. Karena nanti kita akan sulit mencari halalnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat itu, kenapa? Ada apa di hari kiamat? Ketika kita mengangkat tema tauhid penentumu kelak, tauhid penentumu keselamatanmu di hari kiamat kelak. Ada apa di hari kiamat? Maka jawabannya hari kiamat sulit. Dari padang, dari mulai dikuburkan. Terdapat fitnatul qabr pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sulit. Ada siksa nikmat kubur, sulit. Nanti dibangkitkan di hari kiamat, sulit. Dikumpulkan di padang mahsyar, sulit. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki. Dalam keadaan seseorang tidak berkhitan, tidak membawa apa-apa. Dalam hadis riwayat Imam Buhman tidak membawa apa-apa. Nggak ada satu tiang pun yang digunakan untuk berteduh, nggak ada. Matahari didekatkan dua atau sampai satu mil saja. Kalau eh, hitungan sekarang mil enam kilometer. Dekat. Sulit, Pak. Sulit. Ketika sudah ada syafaat dari Rasulullah, baru terasa mudah sedikit. Kemudian setelah itu sulit. Kenapa? Karena ada telaga. Minum atau tidak kita telaga. Sulit. Kemudian setelah itu pemberian buku catatan amal. Kita ambil buku catatan amal dari belakang kiri kita atau dengan tangan kita di depan. Sulit. Maka ini Pak. Dan orang ketika mengingat ini semua ah, urusan dunia nggak ada apa apa Ini kenapa kita membicarakan tauhid penentumu kelak. Karena di hari kiamat kelak yang ada cuma kesulitan. Makanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini setelah kematian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam jawabnya apa? Kata Rasulullah SAW jawabnya apa? Beliau mengatakan innahu la'azim. Sesungguhnya pertanyaan itu berat. Wa innahu la'yasirun 'ala man yasrahullah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat hari kiam. Belum lagi kita ditimbangan. Belum lagi kita di atas sirat seperti yang saya sebutkan tadi. Gelap Berapa cahaya yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal? Sulit pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ahaddu minas sayf minasyar." Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Dahdun mazillah." Becek menggelincirkan. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, "Hum fi dhulmatin dunal jisr." Mereka di dalam kegelapan, sirat jembatan yang akan kita lewati dalam kegelapan. Dan semua orang berjalan sesuai dengan cahayanya. Sulit, Pak. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah gaya hidup para sahabat. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang dijamin surga. Orang-orang yang dicap dengan kesolehan. Salafus soleh. Para sahabat yang saleh mereka senantiasa memikirkan bagaimana bisa selamat di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu kita pahami, belum lagi masalah surga neraka, subhanallah. Sayang waktunya tidak cukup saya meringkas-ringkas apa yang saya sebutkan Ya. Berat Kehidupan akhirat berat. Makanya kita sering-sering memikirkan tauhid penentumu kelak, penentu keselamatanmu di akhir hari di hari akhirat kelak. Bapak Ibu saudara-saudari terakhir kalau sudah di Bapak Ibu pahami itu maka ketahui baik-baik semua yang bisa menyelamatkan itu apa? Tauhid. Yang bisa menyelamatkan itu tadi apa? Tauhid. Semuanya. Dari mulai di di dalam kubur, dibangkitkan dari kubur, berjalan menuju padang mahsyar, menuju padang mahsyar, kemudian ditimbangan, kemudian air telaga, ditimbangan, buku catatan amal, jalan di atas sirat, surga neraka, penentunya adalah apa? tauhid. Apa dalilnya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Ada cerita menarik dan cerita ini yang menutup kajian ini. Saya ceritakan hadis riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika Utsman bin Affan melewati Umar eh, Affan terbalik. Umar bin Khattab melewati Utsman bin Affan. Umar bin Khattab mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Utsman bin Affan tidak mendengar dan tidak sadar kalau diucapkan salam maka maka Umar bin Khattab mengadu kepada Abu Bakar kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar araita Utsman marartu bih wa sallamtu alaih falam yarudda alaihi salam wahai Abu Bakar tuh lihat Utsman aku lewat kepada dia aku salami dia tapi tidak menjawab salamku orang kesel Pak kalau nggak disalami ya kalau ditinggalkan orang pun kesel Pak disalami itu nggak disalami kesel ya kesel kalau nggak disalami maka Umar mengadu kepada Abu Bakar tuh Utsman, aku salami nggak nggak jawab. Lalu qala Utsman, Utsman bercerita. Datanglah Abu Bakar dan Umar kepadaku. Lalu Abu Bakar berkata, Marrabika aku akhuka Umar wa alqa alayka salam fama radatta alaih. Wahai Utsman, ini ada Umar melewati engkau dan dia mengucapkan salam kepada engkau, kenapa engkau enggak jawab? Pak, pertanyaan saya. Orang kalau enggak menjawab salam itu sedang apa, Pak? Hah? Sedang enggak fokus. Mungkin dia enggak dengar salam, sedang enggak fokus. Ya, atau memang ingin tidak menjawab salam. Tapi kebanyakan orang kalau tidak menjawab salam biasanya dia sedang tidak terfokuskan dengan salam tersebut. Ada yang dia pikirkan. Maka Utsman menjawab, "Masallam alaih, wahai Abu Bakar, Umar nggak salam kepada aku, aku nggak dengar salamnya." Umar langsung menjawab, "Bala wallah salam tu alaih." Enggak, demi Allah aku salam kepadamu Utsman. Engkau enggak menjawabnya. Maka Uthman menjawab, ya Wallahi ma sya'artu Demi Allah aku nggak sadar kalau engkau ucapkan salam. Lihat, ini menunjukkan fikiran Uthman pada waktu itu berfikir berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dibandingkan salamnya, dibandingkan salamnya Umar. Maka Abu Bakar menjawab, "Sadaqa Uthman, qad syaghalaka amrun fama huwa." Uthman benar, dia tidak mendengar salammu wahai Umar. Ada perkara yang menyibukkan pikirannya. Wahai Utsman, apa? Engkau mikirin apa? Apa yang engkau pikirkan? Lihat Pak. Ini gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Contoh ini dalam kehidupan kita 24 jam. Contoh ini gaya hidup orang-orang yang dijamin surga, gaya hidup orang-orang yang saleh. Contoh ini. Kata Utsman bin Affan, "Kuntu ufakkiru fi najati hadzal amr." Aku sedang berpikir nanti di akhirat aku selamat enggak? Letakkan ini Pak dalam sanubari Anda. Nanti saya di akhirat selamat atau tidak. Itu yang menjadi gaya hidup para sahabat. Saya di akhirat masuk surga enggak? Saya nanti kalau wafat bagaimana wafatnya? Ada orang kaya pak, pedagang. Sebelum mati dia mengatakan kepada ahli warisnya, wahai anak-anakku ingat baik-baik saya pedagang tapi saya tidak punya utang. Lihat, bisakah kita seperti itu? Jangan pedagang, yang nggak pedagang aja utangnya di mana-mana. Makanya Utsman gara-gara men memikirkan ini, bagaimana bisa selamat di akhirat, beliau sampai orang salam di samping telinga beliau, beliau tidak ngap tidak sadar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Utsman bin Affan, Hai mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma sa'atu an Yang mana ketika Rasulullah SAW meninggal, aku belum sempat bertanya bagaimana bisa selamat di akhirat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Laqad laqad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqama." Sungguh aku telah bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Bagaimana bisa selamat di akhirat? Lihat, ini pun gaya hidupnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Utsman mengatakan bi abi anti anta wa ummi anta haqqu bidzalik famadza ajabak. Demi bapak ibuku sebagai jaminannya wahai Abu Bakar. Apa penyelamat kita nanti di akhirat? Tolong katakan kepada kita apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyelamat kita di akhirat. Maka beliau mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini pak ini penyelamat di akhirat ini penentu nasib kita di akhirat kelak ini penyelamat kita di akhirat kelak Beliau mengatakan, "Ma man qabila minni al kalima allati 'aradtu 'ala 'ammi faraddaha 'alayya fahiya lahu najah." Siapa yang menerima dariku sebuah ucapan yang aku hadapkan kepada pamanku tatkala sekarat. Rasulullah tatkala pamannya Abu Talib sekarat mengatakan kepada pamannya apa? Eh. Ya wahai pamanku, ucapkan eh ilahi. Siapa yang menerima ini maka dia akan menjadi penyelamatnya nanti di akhir. Sebesar apapun dosa, asal bertauhid. Sebesar apapun maksiat, asal tidak pernah mensyirikan Allah, Allah akan datang dengan sejagat raya ampunan dan para ulama menjelaskan keselamatan tauhid dari dua sisi. Catat Pak, keselamatan tauhid di akhirat dari dua sisi. Yang pertama, orang yang bertauhid tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua, orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di neraka sama sekali. Mungkin dia masuk, tapi tidak akan pernah kekal. Karena Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116 dan ayat 648, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya dan akan mengampuni dosa selain itu korupsi duit rakyat Indonesia 290 juta rakyat Indonesia dia korupsi seluruhnya tapi tidak pernah mensyirikan Allah maka masih ada tiket dia masuk neraka masuk surga berzina dengan ibu kandung tapi tidak pernah mensyirikan Allah masih ada kehendak Allah diampuni atau dimasukkan ke dalam surga tapi kalau sudah berkenaan dengan kesyirikan, mencela tauhid, tidak bertauhid, percaya kepada dukun, memakai ajima, menyembah berhala, maka pada saat itu yang ada hanya sekekal-kekalnya di dalam neraka. Tidak ada bisa keluar. Ini penyelamat tauhid dari dua sisi. Yang pertama, selam tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang kedua, tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Ada waktu sekitar lima menitan jika ada yang ingin bertanya, ini yang bisa sampaikan tauhid penentu muklak. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. 9 menit lagi pas dua jam. Sudah ngantuk? Capek? Enggak nonton doang. Sayang dari tadi teriak-teriak. Hmm. Ada pertanyaan? Mohon dijelaskan makna dan perbedaan antara isti'anah, istighasa, isti'anah. Isti'anah minta tolong. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Minta tolong. Istighatsah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Seperti Nabi tatkala perang Badar, beliau disebutkan oleh Allah, "Iz rabbakum." Ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian karena dalam keadaan sempit ingin berperang. Isti'adzah minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Bisa. Bedanya tahu sekarang? Isti'anah minta tolong, isti'an apa? istighatha minta tolong dalam keadaan yang sempit, isti'adzah minta perlindungan. Allah. Wallahu a'lam. Bagus pertanyaannya itu. Bagaimana caranya? Siapa yang bertanya tadi? Yang bertanya tadi siapa? Ah, apa yang nggak usah. Bagaimana caranya menjawab jika ada orang yang diberitahu tentang dosa malah menjawab semua orang berdosa jika tidak mau berdosa jangan jadi manusia jadi saja malaikat. Maka kita katakan takdirmu jadi manusia. Makanya di kamu bukan malaikat. Oleh sebab itu setelah berdosa bertobatlah Betul perkataanmu semua orang berdosa betul. Kullu bani Adam khotok. Setiap anak manusia adalah pelaku dosa, bahkan selalu melakukan dosa. Tapi jangan cuma sampai sini. Lihat hadis selanjutnya, lanjutan hadisnya. Wa khairul khata'in atau wabu dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang selalu bertobat. Jadi perkataan dia benar. Semua manusia berdosa. Kalau nggak mau berdosa jadi malaikat saja. Betul. Tapi Anda kan berdosa berarti dan setelah berdosa bukan berarti karena berdosa kemudian dibiarkan saja enggak, tetapi setelah itu apa ber taubat. Wallahu a'lam. Bagaimana cara memperkuat tauhid sampai kiamat? Cara yang pertama doa. Makanya Rasulullah SAW paling banyak doanya apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi. Wahai yang membolak-balikan hati, ketetapkan hatiku di atas agamamu. Ini Pak doa penting terutama di zaman sekarang. Zaman media sosial. Zaman semua orang boleh nulis dan semua orang akhirnya bisa membaca apa yang ditulis oleh semua orang. Sampai makhluk-makhluk terlaknat menulis, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Qur'an menulis dan semua orang bisa baca. Maka Pak, akhirnya samar-samar agama ini. Mana yang benar, mana yang benar-benar ahlu sunnah di atas manhaj salaf, mana yang cuma topeng. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Berdoa banyak-banyak. Yang kedua tuntut ilmu. Lihat, orang di hari kiamat berhadapan dengan dajjal ujian paling berat di hari kiamat itu dajjal. Yang mana dajjal punya surga, surganya dajjal, nerakanya Allah. Dajjal punya neraka, nerakanya dajjal, surganya Allah. Dajjal bisa menghidupkan orang mati. Dajjal bisa mengeluarkan seluruh apa yang ada di dalam muka bu, di dalam perut bumi dari e, semua kekayaan. Dajjal mengatakan turun hujan, turun hujan. Tapi dia kalah dengan seorang pemuda. Yang mana pemuda tersebut dihidupkan dua orang orang tuanya yang sudah mati. Alhamdulillah. Ya, dihidupkan dua orang tua yang sudah mati dari jin. Dia katakan, wahai daj wahai pemuda, kata Dajjal, beriman engkau kepadaku. Tuh, kedua orang tuamu menyuruhmu beriman. Maka jin tersebut mengatakan, berimanlah kepada Dajjal itu Tuhan. Maka kata pemuda ini mengatakan apa? Engkau adalah Dajjal. Haitu haddathana bihi Rasulullah SAW. Engkau adalah Dajjal. Yang mana Rasulullah telah meriwayatkannya kepada kami. Ilmu pak. Ilmu yang bisa menetapkan keimanan seseorang. Kemudian pemuda tersebut dibelah oleh Dajjal Lalu Dajjal jalan di tengahnya. Kemudian dia hidup lagi. Kata Dajjal, beriman kamu, aku telah hidupkan kamu. Pemuda tersebut tetap teguh. Dia mengatakan, engkau adalah Dajjal yang telah diberitakan, diriwayatkan oleh Rasul SAW kepada kami. Ilmu, Pak. Ilmu agama. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk datang ke majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan tepat jam 9 kita berhenti. Semoga panitia dan tamir masjid mudah-mudahan memaafkan kajian kita ini karena sudah lama waktunya. Mungkin ini pertama kalinya sampai jam 9. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ingat Pak, tauhid penentu hari kiamat mutlak. Kalau lagi galau-galau, banyak hutang, ingat nasib di hari kiamat. Yang ngelamar pekerjaan belum dapat, ingat hari kiamat. Yang ngelamar perempuan 20 kali ditolak, ingat hari kiamat. Pernah ada pemuda berkata saya kepada saya seperti itu, Ustaz, Gimana Ustaz saya yang ditolak? Ya, akhirnya ya, udah sabar. Habis itu usaha, kemudian dosa, eh doa. Ustaz ini ditolak nggak sekali, 20 kali Ustaz. Ustaz sih nggak merasakan sakitnya tuh.